negeri akhirat Barang siapa yang selamat padanya maka perjalanan berikutnya akan semakin mudah Barang siapa yang tidak selamat di tempat persinggahan yang pertama, maka perjalanan berikutnya akan semakin berat. Jadi, salah besar ungkapan yang perlu kita luruskan apabila ada orang mati, kemudian ada yang mengatakan dia sudah pergi ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini adalah kalimat yang merusak akidah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu al akhirah." Kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama di negeri akhirat. Setelahnya masih ada perjalanan yang sangat panjang. Bahkan perjalanan yang kekal abadi. Dan ketika itu manusia hanya ada dua keadaan. Tidak ada keadaan yang ketiga. Hanya dua keadaan sengsara ataupun bahagia. Celaka atau selamat. Inilah dua keadaan manusia. Di dalam perjalanan panjang dalam kehidupan yang kekal di negeri akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaklah senantiasa terpatri dalam hidup kita bahwa dunia ini hanyalah tempat untuk kita mengumpulkan bekal. Dan waktunya sangat singkat sekali. Rasulullah saw telah menasihatkan kepada kita, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau dalam hidup ini di dunia ini seperti orang asing atau seperti penyeberang jalan. Inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam menjalani hidup ini. Hiduplah seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Karena demikianlah hakikatnya keadaan kita di muka bumi ini. Kita semuanya adalah orang asing di dunia ini. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Tidak lama lagi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan segera meninggalkan dunia ini dan pulang kembali ke kampung halaman kita. Suatu hari, para sahabat sangat bersedih ketika mereka menyaksikan orang yang paling mereka cintai melebihi keluarga dan anak-anak mereka melebihi seluruh makhluk bahkan melebihi diri-diri mereka sendiri yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam Para sahabat suatu hari bersedih menyaksikan beliau. Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tidurnya atau bangun dari tidurnya dan terlihat di tubuh beliau bekas tikar kasar yang beliau gunakan untuk tidur. Inilah keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu bukan masalah bagi beliau. Bandingkan dengan para raja dan orang-orang besar di masa tersebut sampai di masa kita ini. Hidup dalam keadaan bergelimang kemewahan dan kenikmatan. Namun bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan suatu masalah. Namun para sahabat yang sangat mencintai beliau, mereka yang sedih melihat kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka coba menawarkan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, maukah engkau kami buatkan sebuah kasur yang empuk untuk engkau beristirahat padanya. Maka jemaah sekalian, apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan tawaran ini? Beliau bersabda, "Mali walid dunya. Ma ana fid dunya illa karakibin. Istadhalla tahta syajaratin." thumma roha wa tarakaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada urusan apa aku dengan dunia ini? Tidaklah aku dalam kehidupan dunia ini kecuali hanya seperti seorang pengendara yang singgah sejenak di bawah sebuah pohon, kemudian beristirahat, lalu melanjutkan perjalanan kembali. Perhatikanlah jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ditawari sebuah kasur, bukan ditawari berbagai macam kenikmatan dunia, hanya sebuah kasur. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap itu adalah sebuah nikmat besar, dan beliau menganggap hal itu tidaklah terlalu penting bagi beliau. Sampai kata beliau, ada urusan apa aku dengan dunia ini? Artinya, mengapa aku harus memperhatikan? Mengapa aku harus mengejar berbagai macam kenikmatan dunia tersebut? Sementara aku di dunia ini hanya seperti seorang pengendara. Sehingga sejenak di bawah sebuah pohon beristirahat, kemudian bangun dan melanjutkan perjalanan kembali. Jamaah sekalian, itulah perumpamaan kehidupan kita di dunia ini. Sebentar, tidak lama. Seperti orang yang beristirahat sejenak. Tidak lama lagi kita akan pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka tentunya apabila kita menyadari perjalanan setelah kehidupan dunia ini adalah perjalanan yang panjang. Bahkan perjalanan yang sangat berat. Kita mesti berbekal agar supaya perjalanan kita lancar, agar supaya perjalanan kita nyaman, dan yang paling utama adalah sampai di tempat tujuan. Sama persis seperti kita melakukan perjalanan jauh di dunia ini. Kita pasti berbekal. Semakin banyak, semakin baik bekal kita akan semakin memberikan jaminan untuk tiba dengan selamat dan nyaman di dalam perjalanan sampai di tempat tujuan. Demikian pula jemaah sekalian. Di dalam perjalanan di kehidupan akhirat. Kita perlu berbekal. Hanya masalahnya, waktu kita untuk berbekal sangat sedikit. Sementara perjalanan yang akan kita lalui begitu panjang. Dan ternyata waktu yang sedikit itu pun tidak kita manfaatkan dengan baik. Tidak kita maksimalkan untuk mengumpulkan bekal-bekal yang bermanfaat. Justru sebaliknya, kita malah mengisi waktu kehidupan kita yang singkat ini dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang haram dan dosa-dosa yang justru akan memperberat perjalanan kita. Akan menghalangi kita untuk sampai di tempat tujuan. Ini masalahnya. Dan ini kenyataannya. Waktu kita hanya singkat, ternyata kita tidak maksimalkan dengan baik. Malah kita isi dengan hal-hal yang justru dapat membahayakan kita. Tetapi, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang menganugerahkan kepada kita amalan-amalan yang nampaknya sedikit nampaknya sedikit namun dapat menjadi bekal yang sangat besar bagi kita dapat menjadi bekal yang mencukupi kita bahkan memberikan jaminan keselamatan di dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari api neraka. Bekal apakah itu? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Apabila kita membawanya, kita pasti selamat. Apabila kita tidak membawa satu bekal ini, kita tidak mungkin selamat. Walaupun kita membawa bekal-bekal yang lain, tapi kita tidak membawa satu bekal ini, maka kita tidak akan selamat. Bekal apakah itu? Itulah yang disebut dengan at-tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak menyekutukannya dengan satu apapun mengingkari semua persembahan kepada selain Allah, menyalahkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal yang terbaik yang harus kita bawa untuk berjumpa dengan Allah, untuk menghadap Allah Barang siapa yang membawanya dia pasti selamat. Bahkan walaupun dia tidak membawa bekal-bekal yang lain. Sebaliknya, orang yang membawa seluruh perbekalan artinya seluruh amal kebaikan. Tetapi dia tidak membawa tauhid. Dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Walaupun dia melakukan semua kebaikan. Salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, maka dia tidak akan selamat. Sebab tauhid adalah kunci untuk meraih ampunan Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa dalam surat An-Nisa disebutkan di dalam dua ayat yang pertama ayat ke-48, yang kedua ayat ke-116.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 Ibu-ibu sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang dosa terbesar yaitu dosa kesyirikan. Dosa ini dapat membatalkan tauhid kita tauhid kita bisa batal dan bisa pula berkurang. Kalau tauhid seseorang sudah batal, maka statusnya berubah. Yang tadinya muslim berubah menjadi kafir atau murtad keluar dari Islam. Sehingga Allah tidak berkenan mengampuninya. Apabila dia mati sebelum bertobat. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa sebesar apapun dan seberat apapun, selama dia masih mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Karena Allah mengatakan, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ Allah akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Bahkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya bani Adam Lau ataitani bi kurabil ardi khataya Thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak menyekutukan aku dengan siapapun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Cobalah perhatikan jemaah sekalian, Orang yang melakukan dosa sebesar apapun bisa jadi mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena dia tidak syirik. Dia masih melakukan tauhid, mengamalkan tauhid. Bahkan ada sebuah hadis yang diistilahkan oleh para ulama dengan hadisul bitaqah. Hadis kartu. Kenapa dinamakan hadis kartu? Karena ada seseorang, seorang muslim, kelak di hari kiamat akan dihisap catatan catatan dosanya sampai terkumpul menjadi 99 catatan atau gulungan dosanya nggak banyak. Hanya 99. Tetapi setiap satu catatan dari 99 tersebut sejauh matanya memandang. Jadi kalau dia bisa memandang 10 kilo, maka sejauh itulah catatan dosanya. Kalikan 99. Jadi kenyataannya banyak sekali dosanya. Banyak sekali dosanya. 99 gulungan catatan amalan setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Sampai-sampai orang tersebut sudah yakin saya pasti celaka. Pasti masuk neraka ini. Dia sudah yakin. Dia sudah putus asa. Dia sudah sangat bersedih. Dia sudah sangat ketakutan. Maka kata Allah, apakah malaikatku ada yang menzalimimu? Maksudnya mencatat yang bukan dosamu? Dia katakan tidak. Itu sudah betul semua dosa saya. Coba perhatikan jamaah sekalian. Tidak ada satupun yang bisa mengingkari dosanya. Beda dengan pengadilan di dunia. Betapa banyak orang lolos dari hukuman karena mengingkari dosa-dosa yang dia lakukan. Di akhirat kelak semuanya akan bersaksi. Seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Lalu kata Allah, apakah engkau punya satu kebaikan? Dia katakan tidak. Maka Allah mengatakan kepadanya, pada hari ini engkau tidak akan dizolimi. Lalu dikeluarkan satu catatan kebaikannya. Hanya satu. Bahkan hanya terdapat dalam sebuah kartu. Bukan gulungan catatan, hanya sebuah kartu kecil. Tertulis di situ satu amal kebaikannya, yaitu kalimat La ilaha illallah kalimat tauhid. Itulah satu-satunya kebaikannya. Dia masih mentauhidkan Allah dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah hari ini engkau tidak akan dizalimi. Pada akhirnya ditimbang sebuah kartu yang terdapat kalimat tauhid ditimbang dengan 99 catatan setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Ternyata apa yang terjadi kartu itu lebih berat daripada catatan-catatan dosanya, maka dengan sebab itu dia mendapatkan ampunan. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita jaminan keamanan, jaminan keselamatan bagi orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Sebagaimana firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun, yaitu kesyirikan. Maka mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahkan keamanan dan hidayah. Ibu-ibu sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dua perkara penting. Yang pertama adalah siapa orang yang beriman. Yang kedua, apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. sedikitpun. Inilah yang disebut orang beriman tidak berbuat syirik sedikit pun. Mengapa demikian? Karena kalau seseorang berbuat syirik, imannya menjadi batal. Itulah perbedaan syirik dan dosa-dosa besar yang lainnya. Syirik dan kekafiran. Siapa yang melakukan perbuatan syirik atau perbuatan kekafiran, maka imannya menjadi batal statusnya berubah. Tadinya muslim menjadi kafir. Bahkan bukan hanya itu ibu-ibu sekalian, seluruh amal ibadah yang pernah dia kerjakan juga menjadi batal. Inilah bahaya perbuatan syirik. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Lain asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Ini yang pertama. Siapakah orang yang beriman? Orang beriman itu tidak melakukan kesyirikan, tidak pula kekufuran. Yang kedua adalah apa anugerah yang Allah akan berikan untuk mereka? Kata Allah, "Ulaika lahumul amnu wa muhtadun." Mereka itulah orang-orang yang Allah akan anugerahkan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Subhanallah. Cobalah kita renungkan baik-baik ayat ini. Inilah dua nikmat yang paling kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama nikmat keamanan. Apa maksudnya nikmat keamanan? Aman dari azab Allah. Aman dari segala malapetaka, baik di dunia dan yang lebih dahsyat lagi adalah malapetaka di alam kubur. Ibu-ibu sekalian, kalau disatukan seluruh penderitaan umat manusia di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu azab kubur. Nggak ada apa-apanya. Maka Allah akan berikan keamanan. Demikian pula azab di hari kebangkitan. Hari kebangkitan di padang mahsyar itu ada azabnya. Ada juga orang yang diberi nikmatnya. Termasuk nikmat di padang mahsyar meminum dari telaga Al-Khaut. Telaga Al-Khaut itu adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalir dari surga. Tapi itu dua telaga yang berbeda. Di surga itu namanya al kawthar di padang mahsyar namanya Al-Khawt. Mungkin sudah belajar akidah. Ini salah satu yang kita imani. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminum darinya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tapi ada satu golongan yang nggak bisa minum. Ada satu golongan ini mereka termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka nggak bisa minum di situ. Karena ketika mereka datang mau minum, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengenali mereka. Oh ini umatku datang. Tiba-tiba mereka dihalau oleh para malaikat. Nggak boleh. Nggak boleh mendekat. Nggak boleh minum. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu adalah umatku, itu adalah umatku. Maka dikatakan kepada beliau, Inna la tadri ma'ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui perkara-perkara baru di dalam agama yaitu bid'ah-bid'ah yang mereka ciptakan sepeninggalmu. Orang-orang yang melakukan bid'ah inilah yang dihalangi tidak boleh minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan manusia ketika itu sangat haus. Betapa tidak haus, matahari didekatkan sampai satu mil sehingga disebutkan di dalam hadis manusia sangat kepanasan sampai-sampai ada yang berkeringat keringatnya sampai di kakinya ada yang sampai di tubuhnya, ada yang sampai di kepalanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Jadi, padang mahsyar itu ada azabnya tersendiri. Dan azab yang paling dahsyat adalah azab neraka. Dan itu beda dengan azab di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tidak sebentar. Ada satu hari yang lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Itu baru di padang mahsyar belum lagi di neraka. Nauzubillah. Maka Allah telah berikan jaminan keamanan. Orang-orang yang tidak menyekutukannya mereka akan diselamatkan dan dianugerahkan keamanan dari seluruh azab Allah tersebut. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Ibu-ibu sekalian, inilah nikmat yang paling kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini Percuma saja kita hidup sehat, hidup aman, tentram, tetapi tidak mendapatkan hidayah. Maka orang yang tidak mendapatkan hidayah ini tidak ubahnya seperti binatang ternak. Begitu jelek kehidupan mereka. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, ya'kuluna kama ta'kulul an'am الْأَنْعَامِ naru مَثْوَلَّهُمْ Mereka bersenang-senang dan mereka makan seperti binat makannya binatang ternak. Dan neraka adalah tempat kembali mereka. Nauzubillah. Jadi ayat ini pertama menjelaskan kepada kita siapa orang yang beriman, yang kedua nikmat Allah yang Allah akan berikan kepada mereka. Nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Dan nikmat hidayah itu, ibu-ibu sekalian, ada dua macam. Yang pertama, hidayah kepada ilmu. Hidayah untuk menuntut ilmu. Makanya kalau seseorang diberikan anugerah untuk hadir di majelis ilmu, itu tandanya Allah mencintai dia. Iya, ini nikmat besar yang harus disyukuri. Kalau seseorang dianu, diberikan anugerah untuk mempelajari Al-Quran, dan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi menghadiri majelis ilmu, itu adalah tanda Allah akan menganugerahkan kebaikan baginya. Kalau dia duduk manis di majelis ilmu, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tandanya lebih besar lagi. Tapi kalau di majelis ilmu sambil tidur itu bahaya. Ya. Ini namanya kurang bersyukur dengan nikmat Allah. Allah sudah berikan anugerah datang di majelis ilmu, tapi datang cuma untuk tidur. Atau datang sambil ketika ada ayat Al-Quran dibacakan, hadis dijelaskan, malah ngerumpi. Ya. Nah ini bahaya. Ini tanda-tanda bahaya. Kita harus takut, harus khawatir, jangan sampai Allah mencabut nikmat besar ini dari kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan memahami agama itu nggak mungkin datang dengan sendirinya, harus dengan belajar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Nggak ada ceritanya orang pergi bertapa berhari-hari, pulang sudah jadi ulama. Itu nggak mungkin. Mustahil. Kalau jadi dukun mungkin. Ya. Kalau jadi ulama nggak mungkin. Harus dengan belajar. Harus dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah. Siapa yang menuntut ilmu, sebelum dia amalkan ilmu itu, dia sudah beribadah. Sampai-sampai kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku menuntut ilmu satu bab ilmu atau satu permasalahan ilmu agama itu lebih aku sukai daripada sholat tahajud sepanjang malam. Sholat tahajud sepanjang malam itu luar biasa pahalanya. Tapi mempelajari satu ilmu agama itu lebih tinggi. Jadi jangan pandang remeh. Kita insya Allah capek-capek menahan kantuk, berkorban waktu sekedar untuk menghadiri majelis ilmu bukan hal yang sia-sia. Tetapi pahalanya sangat besar, lebih besar daripada sholat tahajud sepanjang malam. Demikian pula kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku pelajari satu ilmu lebih aku senangi daripada puasa sunnah. Daripada puasa sunnah seharian penuh. Jadi ini ibadah yang sangat agung. Ini hidayah yang pertama. Hidayah kepada ilmu. Dan ada hidayah yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah hidayah kepada amalan. Maksudnya apa? Allah akan memberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Kalau apa? Kalau kita mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Itu makna hidayah. Ada juga makna hidayah dari sisi yang lain. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan itu, saya tekankan lagi kembali, hidayah kepada amalan itu sangat kita perlukan. Karena betapa banyak orang yang mengetahui satu ilmu, ternyata dia tidak mengamalkan. Contohnya, orang sudah tahu sholat itu wajib, termasuk rukun Islam. Tapi lebih banyak ternyata orang yang nggak sholat. Wanita-wanita muslimah pada umumnya tahu menutup aurat itu wajib. Tapi kenyataannya sedikit yang menutup aurat. Orang-orang yang sudah pernah belajar sedikit, belajar Al-Quran dan Sunnah, dia sudah mengetahui jilbab syar'i itu seperti apa. Jilbab muslimah itu seharusnya seperti apa. Tapi dia masih lebih senang jilbab yang modis. Jilbab gaul. Ya. Artinya apa? Allah belum memberikan hidayah kepadanya untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Nah, kalau seorang tauhidnya itu lurus, tauhidnya itu benar, maka dia akan mendapatkan dua macam hidayah ini. Makanya kalau kita bertanya, kenapa saya kurang ibadah? Kenapa saya kurang taat kepada Allah? Faktornya memang banyak. Tetapi ketahuilah faktor utamanya karena di dalam tauhid kita ada masalah. Dalam keimanan kita ada kekurangan. Baik. Jadi ini dua macam hidayah dilihat dari satu sisi. Kemudian di sisi yang lain Pembagian hidayah juga dijelaskan para ulama ada dua macam yaitu al-hidayatu ilal Islam wal hidayatu fil Islam. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Maksudnya apa? Hidayah kepada Islam itu adalah hidayah kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Sedangkan hidayah di dalam Islam adalah hidayah kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah. Ini dua macam hidayah yang kita perlukan dan dua-duanya sangat penting sekali. Baik. Jadi Allah telah memberikan jaminan keamanan terhadap orang yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia pasti selamat. Oleh karenanya kita katakan tauhid itu adalah sebaik-baiknya bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena Allah telah memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang mentauhidkan Allah. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia sudah mentauhidkan Allah, dia tidak melakukan syirik, dia melakukan sholat lima waktu, tidak melakukan amalan kekafiran, tidak pula amalan kesyirikan, tapi dia masih melakukan dosa-dosa besar yang lain. Katakanlah dia minum khamar, atau dia korupsi, atau dia mencuri atau dia makan riba atau naudzubillah dia berzina. Pertanyaannya, apakah dia juga dapat jaminan keamanan? Karena Allah mengatakan siapa yang tidak syirik pasti masuk surga. Sebagaimana juga di dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار Siapa yang berjumpa dengan Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Dan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah, dia pasti masuk neraka. Jadi dijamin keamanan. Tapi bagaimana kalau dia masih melakukan dosa yang lain? Bukan dosa syirik, bukan pula dosa kekufuran apakah dia juga akan diberikan jaminan keamanan? Jawabannya adalah dia akan di, tetap diberikan jaminan keamanan tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Apa maksudnya tidak sempurna? Maksudnya adalah dia masih terancam masuk neraka. Namun, kalaupun dia masuk neraka, dia tidak kekal di neraka. Itu perbedaannya. Orang yang tidak melakukan syirik, walaupun dia melakukan dosa-dosa yang lain, andai dia masuk neraka, dia tidak kekal di neraka. Tetapi, orang yang melakukan segala kebaikan, Sholat, puasa, zakat, baik kepada orang, tidak pernah menyakiti tetangga, selalu berwajah ramah, selalu enak ketika bergaul, semua orang senang kepadanya. Hanya satu dosanya, hanya satu dosanya, tidak ada yang lain. Dia menyekutukan Allah. Dia berbuat syirik kepada Allah. Maka dia pasti masuk neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, walau bagaimanapun juga orang muslim itu lebih baik daripada orang kafir. Makanya aneh. Kalau ada yang mengatakan walaupun kafir asal enggak korupsi lebih baik daripada seorang muslim. Bagaimana bisa disamakan penghuni neraka kekal di dalamnya selama-lamanya dengan seorang muslim? Yang walaupun dia masuk neraka, tetap saja dia akan keluar dari neraka suatu hari. Nggak lama, mungkin hanya seribu tahun. Ya. Jadi, nggak boleh dipandang remeh. Walaupun nggak kekal di neraka, tidak boleh dipandang remeh. Kalau seribu tahun itu sama saja kekal. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Jadi itu perbedaannya. Orang muslim, betapapun dosa yang dia lakukan sangat banyak, masih ada harapan mendapatkan ampunan. Ataupun mendapatkan syafaat. Kalaupun dia masuk neraka, dia tidak kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya.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 Kata Allah, tempat mereka di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ula'ikahum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Demikian pula dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Nasrani secara khusus dan kaum musyrikin secara umum. Kata Allah, "Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim tersebut seorang penolong pun. Artinya apa? Gak ada yang bisa memberikan mereka syafaat. Percuma saja mengharapkan syafaat tapi menyekutukan Allah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syafaati li ahli kabair min ummati." Syafaatku di antara orang-orang yang akan mendapatkannya adalah para pelaku dosa besar yang tidak menyekutukan Allah dari kalangan umatku. Jadi, umat Islam umat yang tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, beribadah hanya kepada Allah, walaupun banyak dosa dan masuk neraka, masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Baik. Maka dari sini dapat kita pahami kewajiban kita terbesar dalam hidup ini adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan dosa syirik. Kemudian untuk memahami hakikat tauhid, maka pahamilah makna kalimat tauhid. Apa arti kalimat tauhid? La ilaha illallah. Artinya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya, kita harus meyakini semua yang dianggap Tuhan selain Allah atau disembah selain Allah adalah salah tidak benar, batil, syirik, kufur. Karena kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Barang siapa mengamalkan kedua rukun ini, maka dia muslim. Barang siapa yang tidak mengamalkan satu dari dua rukun ini, apalagi kedua-duanya, maka dia kafir. Kalau tadinya dia, dia sudah muslim, dia jadi murtad keluar dari Islam. Apa dua rukunnya? Yang pertama rukun an nafiyu penafikan. Yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Artinya adalah menafikan atau menganggap salah semua sesembahan selain Allah dan meyakini orang-orang yang menyembahnya adalah orang-orang musyrik lagi kafir. Ini yang pertama. Rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan yang terkandung dalam kalimat illallah. Artinya adalah menetapkan, yaitu meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Sebagaimana kita juga meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menghidupkan dan mematikan, yang mencurahkan berbagai macam kenikmatan, yang menguasai seluruh makhluknya, yang mengatur seluruh makhluknya. Hanya Allah sendiri saja. Tidak ada yang bersekutu dengannya. Tidak ada yang membantunya, apalagi bersaing dengannya. Maka sudah sepatutnya kita jadikan dialah satu-satunya yang patut kita sembah. Oleh karena itu, orang yang menyembah selain Allah adalah orang yang paling bodoh di dunia. Kenapa? Karena dia menyembah makhluk yang sama saja dengan dia, bahkan bisa jadi dia lebih kuat, yang tidak sedikit pun menciptakannya, tidak memberi rezeki kepadanya, tidak menganugerahkan nikmatnya, tidak mampu mendengarkan doanya, tidak mampu mengabulkannya, tidak bisa melindunginya dari mara bahaya, tidak memiliki kekuasaan apapun, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia adalah orang yang pada hakikatnya paling bodoh. Iya. Jadi inilah hakikat kalimat la ilaha illallah menafikan seluruh persembahan atau peribadahan kepada selain Allah dan meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dialah Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Adapun yang mereka sembah selainnya adalah salah atau batil. Itulah hakikat kalimat la ilaha illallah. Artinya ibu-ibu sekalian, kalau ada seorang yang mengaku muslim, mengucapkan la ilaha illallah, melakukan sholat, puasa, zakat, tapi dalam hatinya ada satu keyakinan. Bagi siapa yang mau beribadah kepada selain Allah, seperti kepada Yesus misalkan, atau kepada dewa-dewi, maka silahkan saja. Saya nggak menyalahkan dia. Walaupun saya nggak ikut-ikutan. Bagaimana status orang ini? Statusnya adalah murtad, keluar dari Islam. Dia tidak ada bedanya dengan orang-orang yang menyembah selain Allah itu. Kenapa? Karena dia tidak menyalahkan mereka. Sementara kalimat la ilaha menuntut dia menyalahkan mereka maka dia tidak mengamalkan bagian yang pertama dari kalimat la ilaha illallah. Percuma saja dia sholat. Percuma dia puasa, percuma dia zakat. Ada pula sebaliknya. Orang yang yakin. Dia sudah yakin. Allah yang patut disembah. Makanya agama selain Islam salah. Kenapa? Karena agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Sehingga semua agama selain Islam adalah agama kekufuran dan kesyirikan. Siapa yang membenarkannya, dia juga kafir. Dia yakin itu. Hanya Allah yang patut disembah. Tetapi, dalam prakteknya, dia masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Nah, inilah pembahasan kita berikutnya. Kalau kita sudah mengetahui Kewajiban kita adalah mentauhidkan Allah dan tauhid lawannya adalah kesyirikan. Siapa yang mentauhidkan Allah berarti harus menjauhi syirik. Yang jadi permasalahannya Bapak Ibu sekalian, betapa banyak umat Islam dia sudah tahu syirik itu dosa besar, tidak boleh menyembah selain Allah, kenyataannya dia masih melakukan syirik. Dia masih menyembah selain Allah. Kenapa? Karena dia tidak menuntut ilmu agama. Karena dia tidak mempelajari tauhid dengan benar. Sehingga dia terjerumus dalam kesyirikan. Makanya ibu-ibu sekalian di sini ada satu faidah penting yang ingin saya sampaikan. Kalau kita menuntut ilmu, mulailah dari mempelajari tauhid. Itu cara yang benar dalam menuntut ilmu dan pilihlah kitab-kitab dasar yang mengajarkan tauhid. Contohnya kitab salah satu usul, tiga landasan utama. Atau bisa juga kitab tauhid. Kitab tauhid yang terdiri dari 67 bab. Pelajari ini. Tak terasa insya Allah setiap pekan kita pelajari satu bab, satu bab, selesai. Maka kita akan memahami tauhid dengan benar sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena kebanyakan orang yang mengaku muslim kemudian melakukan kesyirikan karena dia tidak belajar. Dia tidak memahami tauhid, dia tidak mengerti macam-macam ibadah sehingga dia sudah tidak sadari ibadahnya telah dia persembahkan kepada selain Allah. Bahkan ibu-ibu sekalian, yang lebih parah lagi adalah tatkala dia melakukan dosa terbesar itu, dosa syirik, dia merasa sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang lebih parah, ini yang bahaya. Saya berikan contoh. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Padahal doa itu adalah sebesar-besarnya ibadah. Tetapi mereka persembahkan kepada selain Allah. Dan mereka nggak mengakui itu adalah ibadah. sebagian mereka sampai mengadakan tur. Katanya wisata ruhani atau wisata spiritual. Kemana mereka pergi? Mencari kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat. Untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Maka mereka menganggap itu sebagai satu bentuk amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah padahal ulama Islam seluruhnya sepakat itu adalah syirik. Tidak ada bedanya antara dua macam doa. Yang pertama, mereka minta hajatnya kepada penghuni kubur. Misalkan mereka katakan, "Wahai Kiai fulan, wahai Syekh fulan, wahai wali fulan, kabulkanlah doaku." Atau yang kedua, mereka cuman jadikan dia sebagai perantara yang mereka sebut dengan tawasul. Padahal itu adalah tawasul yang syirik, bukan tawasul yang benar. Karena tawasul itu ada dua macam. Tawasul yang terlarang dan tawasul yang dibolehkan. Maksudnya apa? Mereka katakan dalam doanya, Wahai wali fulan, wahai syekh fulan, tolong teruskan doaku kepada Allah. Teruskan hajatku kepada Allah ulama Islam seluruhnya sepakat dua macam ini termasuk kesyirikan. Syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Ironisnya, mereka anggap itu ibadah yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Sampai di titik itu, kebodohan sebagian umat Islam. Inilah pentingnya belajar. Pentingnya menuntut ilmu. Terutama ilmu tauhid. Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau mau sukses dalam belajar, tetapkan sebuah kitab, terutama kitab-kitab dasar tentang tauhid dipelajari sampai tuntas. Kalau sudah selesai, naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi dan seterusnya. Iya. Karena sebab terjerumusnya mereka dalam kesyirikan adalah kebodohan, ketidaktahuan. Karena mereka tidak belajar, tidak menuntut ilmu. Yang lebih parah lagi perbuatan syirik, mereka anggap ibadah yang mendekatkan mereka kepada Allah. Dan lebih parah lagi, orang yang mereka anggap tokoh agama, seorang kiai, seorang yang berilmu agama, justru dialah yang menyesatkan mereka. Ini kenyataannya. Jadi penting sekali kita mempelajari tauhid, mengamalkannya dan berjuang untuk mendakwahkannya. Iya. Saya berikan contoh lain. Orang yang menyembeli untuk selain Allah. Menyembeli itu ibadah. Maka siapa yang menyembeli untuk selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Contohnya, orang-orang yang menyembeli untuk yang mereka yakini sebagai penguasa atau penunggu di laut tertentu. Ya. Seperti setan yang bernama Nyiloro Kidul. Ya. Atau yang siapa saja yang mereka anggap sebagai penguasa. Mereka meyakini dia adalah penguasa di Laut Selatan atau di tempat manapun itu sudah syirik sebetulnya. Mereka takut kepadanya juga syirik dalam bentuk yang lain mereka mengharap kepadanya itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Mereka cinta kepadanya itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Mereka bertawakal kepadanya itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Mereka berdoa kepadanya itu syirik dalam bentuk yang lain. Demikian pula mereka menyembelih untuknya itu juga syirik dalam bentuk yang lain atau mempersembahkan berbagai macam sesajen untuk mendekatkan diri kepadanya, itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Jadi subhanallah, kesyirikan di situ berlapis-lapis, bukan hanya satu macam. Demikian pula orang yang menggunakan jimat. Dia yakini jimatnya bisa melindunginya dari mara bahaya. Atau jimatnya bisa melariskan barang dagangannya. Atau yang lebih berbahaya adalah seorang wanita menggunakan jimat untuk menarik perhatian kaum lelaki. Ini bukan hanya jimat, ini termasuk kategori sihir. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kata tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Ada pula yang masih punya keyakinan ini hari bisa mendatangkan keberuntungan, hari lain bisa menimpakan kesialan. Atau angka-angka tertentu bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, atau suara-suara tertentu dapat mendatangkan kesialan. Ini semuanya adalah syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ati syirkun, ati syirkun." Takut sial itu syirik, takut takut sial itu syirik. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi eh, contoh-contoh kesyirikan yang harus kita waspadai, yang harus kita pelajari dan kita jauhi. Sebab Barang siapa berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa kesyirikan ini, maka dia tidak mungkin selamat. Dia tidak mungkin selamat. Kita berlindung kepada Allah dari dosa yang terbesar ini, yaitu dosa kesyirikan, dan kita harap kepada Allah agar dianugerahkan husnul khatimah. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai muqaddimah pentingnya membekali diri kita dengan tauhid dan untuk dapat merealisasikan tauhid dengan benar harus dengan menuntut ilmu, mempelajari ilmu tauhid, kemudian kita berusaha mengamalkannya dan jangan lupa kita juga punya kewajiban untuk mendakwahkannya kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita sendiri. Inilah sebaik-baiknya bekal dan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Barangkali ada pertanyaan saya persilahkan. Mau ditulis atau mau tanya langsung silahkan. Berziarah untuk pengen tahu. Maksudnya berziarah ke kuburan para wali gitu ya. E, pertama, kita berbicara terlebih dahulu hukum berziarah secara umum berziarah secara umum adalah sunnah. Berziarah kubur secara umum ya, bukan kepada para wali. Secara umum, apakah kepada para wali atau kepada orang muslim, biasa atau kepada keluarga kita, pada asalnya itu sunnah. Bahkan sangat dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang silakan berziarah karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat atau ingat mati. Iya. Hanya saja bagi wanita tidak boleh sering-sering berziarah kubur. Bahkan tidak sedikit ulama yang melarang sama sekali. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu zawaratil kubur." Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Demikian pula dalam hadis yang sahih dikatakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah. Jadi bedakan ya antara ziarah dan mengiringi jenazah. Ya. Mengiringi jenazah itu dilarang sama sekali. Maksudnya mengiringi ketika akan dikuburkan atau disolatkan. Wanita itu solatkan di rumah. Ya. Sebelum jenazah diangkat ke uh, eh, musalla atau tempat sholat. Adapun ziarah kubur, ulama masih berbeda pendapat. Bagi wanita ya, ini hukum secara umum dulu kita berbicara. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat tidak boleh sering. Karena hadis tadi yang kita bacakan. Sebagian ulama lagi melarang sama sekali. Melarang sama sekali. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena wanita itu ketika dia keluar rumah, akan terjerumus di dalam berbagai macam kemungkaran. Seperti bercampur baur dengan kaum lelaki, apalagi kalau dia keluar tanpa mengenakan jilbab syar'i dan seterusnya. Dan juga yang lainnya, wanita itu biasanya lemah ketika dia datang di kuburan orang yang dia cintai dikhawatirkan dia terjerumus di dalam dosa meratapi mayit. Meratapi mayit itu banyak bentuknya. Di antaranya adalah menangis sampai berteriak-teriak. Itu tidak boleh. Boleh menangis tapi nggak boleh mengeluarkan suara. Maksudnya nggak boleh teriak-teriak. Ini bahaya. Ini dosa besar. Iya atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak ridho dengan takdir Allah. Itu namanya meratapi mayit. Baik. Ini yang pertama, hukum ziarah secara umum. Nah, sekarang kita berbicara tentang ziarah kepada para wali. Baik. Ziarah kepada para wali pada asalnya sama dengan ziarah secara umum. Iya. Nah, ada satu aturan berziarah yang perlu kita pahami. Yaitu, ziarah kubur itu tidak boleh menempuh jarak safar. Ziarah kubur tidak boleh menempuh jarak safar. Sama saja berziarah ke keluarga kita atau kepada para wali atau kepada nabi sekalipun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menempuh jarak safar. Makanya tidak disyariatkan kita dari Indonesia sudah berniat untuk berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu niat yang salah. Niatkan untuk haji atau umroh atau untuk sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalau kita niatnya berziarah ke kuburan beliau itu salah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat kecuali ke tiga masjid. Yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Iya. Jadi kalau seseorang berziarah demi kuburan itu, maka dia melanggar hadis ini. Ini para ulama menyebutkan demikian. Baik. Jadi itu aturan pertama yang harus dipenuhi. Kemudian yang berikutnya, apabila apabila ya kuburan tersebut sering digunakan untuk melakukan syirik, maka walaupun kita tidak melakukan syirik, kita tidak boleh ikutan ke sana. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu sama saja kita membantu mereka. Menyemarakkan, meramaikan kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian juga ada bahaya lain. Kita bisa terpengaruh setan bisa menjerumuskan kita kalau kita ikutan. Demikian pula ada bahaya lain. Apa itu? Orang-orang bisa saja mengira kita ikutan melakukan syirik, lalu dia juga pingin ikutan. Berarti kita yang menyebabkan dia melakukan syirik tersebut. Naudzubillah. Jadi nggak boleh. Kalau kuburan tersebut biasa mereka lakukan kesyirikan padanya, nggak boleh kita ke sana. Tetapi kalau itu kuburan wali dan mereka tidak melakukan syirik, maka boleh. Maka boleh. Contohnya kuburan Rasulullah SAW. Beliau pernah berdoa, "Allahumma la taj'al qabri idan." Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Demikian pula beliau pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah jadikan jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Coba jamaah sekalian. Kenapa Nabi SAW sampai berdoa demikian? Karena beliau tahu ada orang-orang yang dari dulu cenderung beribadah kepada penghuni kubur. Sampai-sampai beliau bersabda, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maksudnya mereka masih beribadah kepada Allah, tapi mereka jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kenapa? Karena ketika mereka beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan, itu akan menjerumuskan mereka beribadah kepada penghuni kubur itu. Walaupun awalnya dia beribadah kepada Allah apalagi sampai melakukan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ardu kulluha masjidun illa al makbar wal hammam." Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali WC, uh, eh, afwan kecuali kuburan dan WC. Kok mereka jadikan kuburan sebagai tempat sholat? Padahal Nabi sudah melarangnya. Yang lebih parah lagi, membangun masjid di atas kubur. Atau mengubur di masjid. Padahal Rasulullah SAW telah menyampaikan laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah ini. Kemudian, kalau seorang wanita pergi tanpa mahram, ini juga kesalahan dalam bentuk yang lain. Ibu-ibu majelis taklim pergi tanpa ditemani suami. Ini salah besar. Kalau melakukan perjalanan safar, jangankan untuk sekedar jalan-jalan. Apalagi untuk pergi melakukan syirik. Untuk ibadah saja nggak boleh. Untuk pergi umroh haji nggak boleh tanpa ditemani mahram. Rasulullah SAW bersabda, لا tusafirul mar'a مع ذي mahramin. Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahram. Belum lagi kalau di perjalanan campur baur laki-laki dan perempuan. Iya, jadi harus diperhitungkan mudarat-mudaratnya. Baik. Kalau tidak ada mudarat-mudaratnya tersebut, maka pada asalnya boleh. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, bagaimana cara mendapat hidayah dari Allah? Yang pertama sekali adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama. Karena Allah telah menunjukkan hidayahnya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman ahlus sunnati wal jamaah, pemahaman as-salafus saleh. Ini yang pertama, untuk mendapatkan hidayah. Yang kedua adalah banyak berdoa. Karena hidayah itu dari Allah. Hendaklah kita berdoa kepada Allah. Oleh karena itu kita diwajibkan membaca dalam solat, Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Banyak berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan. Beliau juga berdoa agar tetap dalam keadaan mendapatkan hidayah istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ini seorang nabi dan rasul. Memberikan teladan kepada kita untuk banyak berdoa. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan ahlus sunnah. Berteman dengan para penuntut ilmu. Jauhi pergaulan dengan orang-orang yang akan menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, dalam perbuatan dosa. Jauhi. Ini sebab kita tersesat. Kemudian yang berikutnya, jangan fanatik terhadap pendapat mazhab, pendapat kelompok, pendapat nenek moyang, siapa saja. Kalau ternyata itu salah, jangan fanatik. Harus tinggalkan. Ikuti Al-Quran dan Sunnah. Ikuti pemahaman salaf. Itulah jalan hidayah. Betapa banyak orang akhirnya tersesat. Kenapa? Ketika dia sudah dapat ayat, dia sudah dapat hadis, dia sudah dapat penjelasan ulama ahlus sunnah, dia masih bertahan. Orang tua saya mengajarkan ini. Ini sudah bertahun-tahun diamalkan oleh nenek moyang saya. Masa saya tinggalkan? Itulah sebab tersesat orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka mengatakan, bal ama alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya mau mengikuti yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Bahaya. Ini sebab terhalang mendapatkan hidayah. Iya. Demikian pula menundukkan hawa nafsu. Selalu berusaha sekuat tenaga. Untuk mendapatkan hidayah perlu usaha. Menundukkan hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا fina لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi perlu perjuangan. Karena memang berat. Masa masuk surga mudah? Iya, harus ada perjuangan. Iya, makasih. Baik. Pertanyaan berikutnya, atau Allah yang memilih kepada siapa diberikan hidayah? Jamaah sekalian, itu sudah jelas. Tetapi dua faktor, kedua-duanya ada. Allah yang menakdirkan seseorang mendapatkan hidayah dan tersesat itu tidak menafikan dia harus berusaha. Jadi dua-duanya ini nggak boleh dipertentangkan. Itulah uh, keimanan kepada takdir yang benar. Nanti insya Allah mungkin suatu saat ibu-ibu belajar seperti apa keimanan terhadap takdir Allah. Yaitu mengimani dua perkara ini jangan dipertentangkan. Mengimani bahwa manusia harus berusaha dan juga mengimani Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi keduanya ini nggak boleh dipertentangkan. Baik. Bila minta didoakan kepada seseorang kiai atau ustadz, apakah termasuk syirik? Jawabannya tidak. Dengan syarat, dia betul-betul kiai, betul ustadz, bukan dukun. Yang jadi masalah, orang anggap kiai padahal dukun. Belajar bertahun-tahun di pesantren, keluar bawa jimat, keluar bawa mantra-mantra. Bukan jadi kiai, jadi dukun. Tapi masyarakat sudah terlanjur, oh ini keluaran pesantren. Modal bisa nyanyi-nyanyi sebelum sholat atau setelah sholat, sudah dianggap kiai. Padahal hakikatnya dukun. Iya. Jadi harus pastikan dulu yang pertama. Dia betul-betul orang soleh, betul-betul kiai, betul-betul ustadz yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah. Yang kedua, syaratnya dia masih hidup. Yang ketiga, kita bertemu langsung atau menyampaikan melalui media tertentu yang sampai kepadanya. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka itu syirik. Makanya ketika Rasulullah SAW masih hidup, banyak para sahabat minta didoakan. Iya kan? Tapi setelah beliau meninggal dunia, tidak ada satupun sahabat yang berdoa kepada beliau. Tidak pula datang di kuburan beliau kemudian berdoa. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun riwayat yang sahih. Jadi hal ini boleh. Ini termasuk tawasul yang dibolehkan. Dari tiga macam tawasul. Baik. Saya pernah diobatin sama ustadz diberikan batu cincin. Apakah termasuk dosa atau syirik? Termasuk syirik meyakini batu cincin bisa menjadi sebab pengobatan termasuk syirik, termasuk kategori jimat. Dan bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Kalau diyakini batu cincin itu bisa bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang memberi manfaat, itu syirik besar. Tapi kalau meyakini itu hanya sebab dan Allah yang memberi kesembuhan, itu syirik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Dan itu termasuk kategori jimat. Baik. Ustadz bagaimana masjid yang ada di kota? Di dalam masjid ada beberapa kuburan yang seringkali banyak orang mendoakan dan minta-minta atau memohon lewat kuburan tadi. Itu syirik. Itulah yang saya katakan tadi, fenomena umat Islam saat ini. Mereka mengira itu bukan syirik. Ya, Bahkan mereka anggap itu ibadah. Naudzubillah. Ulama Islam seluruhnya sepakat. Yang saya maksud ulama Islam ini bukan adalah benar-benar ulama, bukan yang dianggap ulama tapi hakikatnya dukun. Ya, atau hakikatnya penyesat. Contohnya ulama Islam yang benar-benar ulama, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ya. Dan para ulama besar yang lainnya, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka semuanya sepakat berdoa kepada penghuni kubur itu adalah syirik. Sama saja dia menjadikan uh, penghuni kubur itu sebagai yang dia anggap dapat mengabulkan doanya atau hanya sebagai perantara. Iya. Adapun kalau dia hanya ber, dia berdoa kepada Allah namun di sisi kuburan orang saleh, maka itu termasuk kategori bid'ah. Bukan syirik, tapi mengada-ada dalam agama dan bisa menjerumuskan kepada syirik. Iya. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beribadah di kuburan para nabi mereka. Itu kuburan para nabi. Allah melaknat, apalagi kuburan orang-orang yang gak jelas. Iya. Ataupun kuburan wali, tetap tetap saja tidak boleh. Iya. Jadi dilarang keras di dalam syariat Islam. Apalagi kalau sholat menghadapnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur, wala tajlisu alaiha." Jangan kamu sholat menghadap kuburan dan jangan kamu pula duduk di atasnya. Demikian pula beliau melarang membaca Al-Quran di kuburan. Sebagaimana sabda beliau, "La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan bacalah Al-Quran di rumahmu, karena setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Artinya apa? Hadis ini mengandung larangan membaca Al-Quran di kuburan. Iya. Jadi nggak ada tuntunannya beribadah di kuburan. Kecuali sekedar kita mendoakan penghuni kubur tersebut atau melakukan sholat jenazah. Bagi orang yang belum sempat sholat jenazah sebelum dikuburkan. Itu saja yang dibolehkan. Selain itu dosa besar dan bisa menjerumuskan kepada syirik. Dan jangan pedulikan yang melakukan itu mereka anggap kiai, mereka anggap tokoh. Jangan tertipu. Karena mereka yang anggap kiai, yang mereka anggap tokoh agama belum tentu dalam Islam dia betul-betul kiai. Maka yang harus kita pegang erat adalah ajaran Rasulullah SAW. siapapun yang menyelisihinya jangan kita ikuti. Baik. Jika ada seorang suami yang melarang istrinya datang ke majelis taklim, apa yang harus dilakukan istri? Apakah ini termasuk ridha Allah, ridha suami jika kita mematuhi suami? Sebetulnya ini termasuk perbuatan dosa. Termasuk perbuatan dosa suami yang sangat besar. Yang sangat besar. Ini bukan keridoan Allah, ini kemurkaan Allah kalau ditaati. Hanya saja istri masih bisa melakukan apa namanya strategi. Apa strateginya? Kalau tidak bisa menghadiri majelis ilmu, bisa belajar melalui media lain. Iya kan? Uh, melalui buku-buku, buletin-buletin, atau dengarkan radio, ya, atau televisi dakwah, jadi kalau memang kondisinya seperti itu dan masih ada alternatif lain untuk menuntut ilmu, maka itulah yang dilakukan. Iya. Walaupun kalau ketahuan dimarahin, tetap lakukan jangan sampai ketahuan. Iya, karena itu kewajiban. Di samping itu, istri harus berusaha menasehati suami. Nasihat dengan baik, dengan lembut, dengan ilmiah. Nggak usah banyak-banyak, kirim sebuah hadis yang isinya tentang keutamaan menuntut ilmu. Satu hari satu hadis cukup. Itu sudah dakwah nasihat yang sangat baik. Iya. Dan subhanallah, di era sekarang dengan mudah kita melakukan itu. Bisa ambil dari grup WhatsApp misalkan, ada satu hadis tentang menuntut ilmu, kirim kepada suami Hari ini dia masih menolak, besok kirim lagi. Dan jangan berdebat. Hindari perdebatan. Menghadapi suami, menghadapi orang tua, hindari perdebatan. Ya, sampaikan aja kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak sabar dan doakan. Semoga suatu saat dia terima. Baik. Jadi perlu dipahami itu bukan ketaatan yang bisa mendatangkan keridoan. Itu justru kemurkaan Allah. Tapi selama masih ada strategi lain, kita gunakan. Iya, mudah-mudahan suatu saat suami akan mengizinkan istri untuk pergi belajar ke majelis-majelis ilmu. Baik. Tapi ke majelis ilmu benar-benar belajar ya. Jangan pergi ngerumpi. Iya. Kalau pergi ngerumpi lebih baik di rumah. Iya. Bagaimana kalau ada seorang laki-laki yang rajin bersedekah, selalu membantu orang-orang di sekitar, tapi orang ini selalu minum minuman keras? Uh, seluruh perbuatan dosa besar, minuman, minum minuman keras termasuk berbuat dosa besar. Dan seluruh perbuatan dosa besar tidak menyebabkan dia kafir. Tidak menyebabkan dia kafir. Kecuali kalau dia menyatakan khamar ini halal maka dia kafir. Kenapa? Karena yang boleh menghalalkan hanya Allah. Kalau dia menghalalkan sesuatu yang haram, yang Allah haramkan, dia kafir. Selama dia masih yakin itu haram, dia melakukan dosa besar dan dia terancam dengan azab yang pedih, tapi nggak boleh kita sebut dia kafir. Dia masih lebih baik dengan orang yang nggak minum keras, nggak minum minuman keras, tetapi dia menyembah selain Allah. Yang minum minuman keras ini masih lebih baik. Iya namun dia terancam dengan azab neraka. Itu pun kita nggak bisa memastikan dia pasti masuk neraka nggak bisa. Karena Allah mengatakan, "Wa kalimanya syak Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Bisa saja. Walaupun dia nggak taubat sampai mati, dia termasuk orang yang Allah kehendaki diampuni. Kalaupun dia tidak diampuni, dia dimasukkan ke dalam neraka, maka uh, azabnya tidak kekal. Tidak kekal seperti orang kafir. Baik. Jadi ini adalah pelaku dosa besar namun bukan kesyirikan dan bukan kekafiran, tidak bisa kita fonis sebagai orang kafir. Bagaimana kalau seorang anak jarang ziarah ke kubur orang tua? Nggak wajib dia berziarah ke kubur orang tua, itu sunnah. Yang wajib adalah dia mendoakan. Dan mendoakan itu nggak harus pergi berziarah. Justru dia mendoakan di dalam sujudnya itu lebih bagus. Atau mendoakan di sepertiga malam yang terakhir. Selalu dia doakan. Kapan dan dimanapun dia ingat doakan orang tuanya. Iya. Jadi nggak harus dia pergi berziarah. Sunnah dia pergi berziarah untuk mengingat kematian dan mendoakan orang tuanya. Tapi untuk mendoakan nggak harus untuk pergi berziarah. Jadi yang wajib adalah bukan berziarah, itu sunnah, melainkan mendoakan, mendoakan orang tuanya. Baik. Mendoakan di kuburan boleh. Yang nggak boleh itu kita pergi ke sana minta hajat-hajat kita. Baik. Pertama, membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia, memang ada sebagian ulama yang membolehkan dan mengatakan itu sunnah. Sebagian ulama ahlus sunnah juga yang berpendapat demikian. Bahwa bacaan Quran yang kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dapat memberi manfaat bagi mayit. Tetapi pendapat yang benar itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Tidak ada dalil satupun. Dan ini juga termasuk pendapat Imam Syafi'i. Ada yang bilang Imam Syafi'i menganjurkan baca Quran untuk mayit itu bohong. Imam Syafi'i justru berpendapat sebaliknya. Nanti bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Kathir dalam penafsiran surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali yang telah dia usahakan. Kata Imam Ibnu rahimahullah, Imam Syafi'i dan sebagian pengikutnya mengatakan ayat ini menunjukkan kita yang baca Quran, kita yang dapat pahala sebab itu usaha kita, nggak ada hubungannya dengan mayit. Iya kan? Allah mengatakan manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang dia usahakan. Oleh karena itu, apabila anak membaca Al-Quran, dengan sendirinya orang tuanya mendapatkan pahala. Kenapa? Karena anak hasil usahanya. Demikian pula gurunya. Jadi walaupun dia nggak niat sekalipun, sebenarnya sudah dapat. Karena Allah mengatakan, manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya. Nah, anak dan murid kita itu hasil usaha kita dia membaca Al-Quran, dia beramal soleh apapun, dengan sendirinya kita insya Allah dapat pahala. Guru-gurunya juga dapat. Iya. Nah ini, jadi itu pendapat yang benar. Karena tidak ada dalil. Bahkan kita semuanya memahami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah orang-orang yang paling rajin baca Quran, iya kan? Paling rajin baca Quran. Tapi bersamaan dengan itu, kita tidak pernah dapati mereka membaca Al-Quran untuk mayit. Tidak di rumah, tidak pula di kuburan. Di kuburan lebih-lebih lagi, tidak pernah. Iya. Nah, kalau kita merasa itu lebih afdol, disitulah letak kesalahan kita yang terbesar. Beribadah karena berdasarkan perasaan. Nah, ini yang harus kita jauhi. Iya. Ini harus kita jauhi. Ini rasanya lebih afdol, rasanya lebih bagus. Disitulah setan masuk. Ibadah itu nggak boleh berdasarkan perasaan. Walau menurut kita baik, rasanya kita baik, tetapi tidak berdasarkan petunjuk, maka itu tidak baik. Sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu ma. apa kata beliau? Kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya atau merasakannya sebagai satu kebaikan. Jadi, ibadah itu bukan menurut perasaan kita, melainkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi sebaiknya dihindari. Dan masih banyak alternatif lain. Mendoakan. Ya Allah ampunilah orang tuaku. Itu namanya mendoakan. Itu yang sudah jelas. Kenapa kita tinggalkan yang sudah jelas? Kemudian juga bersedekah. Itu ulama sepakat. Kalau kita bersedekah dengan niat untuk mayit, pahalanya, maka dia dapat. Karena ada hadis sahih menunjukkan hal tersebut. Demikian pula menghajikan atau mengumrohkan. Dengan syarat kita sudah pernah haji di tahun sebelumnya. Atau umroh di sebelumnya. Maka boleh kita untuk orang yang sudah meninggal. Iya. Iya. Sebagian ulama berpendapat itu umum, walaupun dia nggak pernah berniat. Iya. Karena dia memang tidak mampu misalkan. Iya. Oh, masih ada lagi. <laughs> Baik. Kemudian di sisi lain kita menentukan yang dibaca Yasin itu juga mengada-ada dari segi yang lain. Kenapa nggak baca Al-Baqarah? Ya. Kenapa dipilih Yasin? Itu juga mengada-ada. Karena tidak ada hadis sahih, hanya Yasin saja untuk mayit. Ya, tidak ada hadis sahih. Semua hadis-hadisnya dhaif. Baik. Kemudian kalau kita menentukan jumlah, kita baca pada hari ketiga, hari ketujuh, itu juga mengada-ada dari sisi lain. Kemudian kalau kita melakukannya secara berjamaah dengan suara kor, itu juga mengada-ada dari sisi yang lain. Jadi banyak bentuk kebidahannya. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana yang harus saya dahulukan mendoakan orang tua angkat saya yang sudah meninggal atau orang tua kandung saya yang dari kecil tidak tahu di mana keberadaannya? Yang pertama orang tua kandung. Kemudian siapapun, orang tua kandung yang lebih afdol. Walaupun ini sebetulnya nggak perlu dipertentangkan. Semua kita doakan. Jangankan orang yang tidak pernah berjasa kepada kita. Kalau dia seorang muslim, tetap saja kita dianjurkan mendoakannya. Iya. Tapi kalau dia kafir, mati dalam keadaan kafir, meskipun orang tua kita sendiri nggak boleh kita doakan. Jangankan kita, Nabi Ibrahim dilarang mendoakan bapaknya. Rasulullah SAW dilarang mendoakan pamannya Abu Talib. Sebagaimana firman Allah, "Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba." Tidak patut bagi seorang nabi dan kaum mukminin mendoakan kaum musyrikin memintakan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabat mereka yang terdekat. Itu kalau sudah mati dalam keadaan musyrik. Tapi kalau dia masih hidup, boleh kita doakan supaya dia dapat hidayah. Iya. Walau bagaimanapun juga orang tua kandung itu lebih afdol, lebih mulia, lebih harus kita berbakti dibanding orang tua angkat. Tapi harus saya luruskan juga di sini, orang tua angkat itu sebenarnya nggak ada dalam Islam. Orang tua angkat itu selamanya orang lain, tidak ada hubungan mahram. Dan seorang anak dari kecil harus dipahamkan, dia itu orang lain. Supaya dia tumbuh menjadi balik, dia menjaga hubungan mahram dengan ibu angkatnya kalau dia laki-laki atau dengan saudara-saudara angkatnya yang perempuan. Selamanya bukan mahram dan tidak bisa dirubah namanya mengikuti nama bapak angkatnya atau kalau biasa punya marga nggak boleh mengikuti marga atau fam bapak angkatnya itu dosa besar. Dia harus senantiasa tahu dia itu uh, ada orang tuanya sendiri. Adapun orang tua angkatnya ini cuma sekedar membantunya, bukan orang tuanya yang sebenarnya. Kecuali dia dijadikan mahram. Bagaimana caranya? Kalau dia masih kecil, sebelum lewat dua tahun, ibu angkatnya susui dia minimal lima kali persusuan. Bukan lima kali cabut, kemudian dikasih sampai lima, tidak. Ya, lima kali persusuan sampai dia kenyang. Setiap satu persusuan sampai dia kenyang dan itu dilakukan sebelum lewat umur dua tahun, maka dia jadi anak susuan dengan sendirinya menjadi mahram. Mahram kepada kedua orang tuanya dan mahram kepada saudara eh, saudara-saudara angkatnya. Iya, saudara-saudara sepersusuannya. Atau cara yang lain apa? Ya nikahkan saja dengan anak kita. Ya, jadi mantu. Ya. Apakah wajib untuk tahlilan setelah orang meninggal hari ke-7 40 hari ketiga 7 40 hari? Bahkan itu termasuk kategori bid'ah mengada-ada di dalam agama tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang melarang keras. Kalau ada yang mengatakan itu mazhab Syafi'i, maka dia bohong. Atau dia cuma ikut-ikutan orang, nggak tahu. Imam Syafi'i dalam kitab-kitabnya melarang keras seperti dalam kitab Al-Um beliau berkata, wa akrahul ma'tam. Aku tidak suka kumpul-kumpul untuk makan-makan di rumah orang yang meninggal dunia. Kenapa? Karena ada sebuah hadis dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah uh, Jab, uh, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, "Kunna na'uddu al-ijtima' inda ahli al-mayyit Wasun ahum litta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami menganggap dahulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang yang meninggal dunia setelah dia dikuburkan termasuk kategori meratapi mayit. Iya. Jadi ini justru malah terlarang di dalam Islam. Demikian pula tidak ada dalilnya dan juga ini termasuk memberatkan. Iya kan? Memberatkan keluarga yang ditinggal mati. Harus mengadakan acara tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari. Dan juga sebagian orang yang mampu menjadi uh, suatu acara yang mereka jadikan sebagai apa? Ber membangga-banggakan diri. Ya, saya anak saya anak berbakti, saya bikin acara besar-besaran. Iya. Membanggakan diri. Jadi banyak mudaratnya. Intinya adalah tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam Islam melakukan takziah menghibur itu disyariatkan, itu ibadah. Tetapi dalam Islam ibadah itu bukan hanya niat yang benar, namun harus mengikuti juga cara yang benar. Niatnya sudah baik. Namun caranya salah, Bu. Iya. Jadi ingat selalu prinsip ibadah. Tidak cukup niat yang baik. Harus juga dengan cara yang benar. Tidak apa-apa kalau seorang datang untuk takziah, ngasih makanan, ngasih nasihat, setelah itu pulang. Jangan duduk-duduk lama-lama kemudian ikut makan di situ, jangan. Iya. Kemudian jangan tentukan harinya, harus tiga hari, tujuh hari, jangan. Lebih bagus lagi dia datang sebelum dikuburkan. Kalau nggak sempat, baru dia boleh datang setelah dikuburkan. Kalau dia sudah datang sebelum dikuburkan, buat apa lagi? Ya, kecuali ada keperluan. Jadi harus dipahami bukan hanya nawaitunya yang perlu diperhatikan, tapi caranya juga. Niat yang baik, tapi caranya salah, maka menjadi salah. Ini ingat selalu, ini dua syarat ibadah. Ikhlas karena Allah, dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita ikhlas, tapi tidak mengikuti petunjuk Rasul, amalan kita tertolak. Sebagaimana sabda beliau, "Man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak dan membuatkan makanan untuk orang yang uh, meninggal dunia keluarga mereka ini disunahkan. Tapi bukan kita pergi ikut makan di situ tidak. Tiga hari ya. Tiga hari itu untuk wanita melakukan ihdat. Ihdat itu dia berduka, dia tidak berhias. Itu batasnya tiga hari selain suaminya kalau suaminya empat bulan sepuluh hari. Itu maksudnya, bukan boleh bukan hanya dia boleh berduka tiga hari bukan. Ya. Tapi dia melakukan ihdad. Baik. Bagaimana kalau ada seorang ibu membuang anaknya? Setelah besar ibu tidak tetap tidak mau mengakuinya. Bahkan tidak mau melihatnya walaupun lima menit saja tetap saja wajib bagi anak untuk berbakti kepada ibunya. Iya. Adapun dosa ibunya urusan dia dengan Allah. Si anak jangan menem, jangan bikin dosa sendiri. Jangankan ibu yang sudah melakukan dosa ini. Seorang ibu yang kafir sekalipun, kafir sudah jelas lebih besar dosanya. Dia buang dia buang 100 anaknya, itu masih lebih ringan daripada kekufuran. Iya. Ibu yang sudah kafir, bahkan memaksa anaknya itu ikut kafir. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Dalam surat Luqman, "Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu yang kafir itu memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati Jangan kamu taati. Tetapi perhatikan lanjutan ayat wasahibhuma fid dunya ma'rufa dan pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara yang baik. Ya, itu sudah syirik, kafir. Apalagi yang masih muslim. Tetap saja wajib bagi si anak berbakti kepada orang tuanya. Paling tidak mendoakan. Kalau dia nggak mau ketemu, kirim hadiah, kirim apa yang dia butuhkan, bantu apa yang dia perlukan dan harus berusaha agar orang tuanya menyayanginya dan memperbaiki hubungan baik. Dan itulah hakikat silaturahmi, menyambung hubungan, yaitu menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan. Kalau dia nggak memutuskan hubungan, itu bukan namanya silaturahmi. Itu namanya menjaganya, bukan menyambungnya, iya kan? Menyambungnya berarti sudah putus, baru disambung. Nah ini ibu ini, dia sudah memutuskan si anak harus menyambung dan nasihati itu dosa besar. Nasihati dengan baik. Iya. Jadi tetap saja namanya orang tua bagaimanapun keadaannya anak itu harus menghormati, memuliakan. Adapun dosanya itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, urusannya dengan Allah. Sama dengan ketika terjadi pertikaian antara ayah dan ibu. Nggak boleh kita memihak salah satunya memusuhi yang lain, nggak boleh. Kedua-duanya orang tua kita yang harus kita hormati berikan nasihat kepada keduanya dan jadilah orang yang bisa mendamaikan, bukan malah memanas-manasi dan memihak sehingga malah, malah semakin uh, kuat terjadinya pertikaian tersebut, makin besar pertikaian. Iya. Barangkali demikian wallahu alam.